Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini marilah mengawali daripada taklim kita pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita memudahkan langkah kaki kita untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Yang masya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas suatu materi yang luar biasa yaitu materi tentang kaifiatus salat bab tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh sangat luar biasa materinya dan kita berterima kasih juga kepada Yayasan Hizbah yang telah melakukan atau memberikan daurah-daurah tentang ini sehingga sampai kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti juga bisa diadakan misalnya bisa daurah tentang jenazah sehingga Masya Allah ketika ada orang meninggal tidak bingung Masya Allah ada orang meninggal mandinya gimana bungkusnya gimana bingung nggak bisa nggak bisa ya nanti mudah-mudahan bisa juga diadakan daurah-daurah yang semacam itu tapi mengawali daripada daurah yang sudah kita bahas kemarin tentang masalah <clears throat> apa taklim-taklim sebelumnya kemarin tentang membahas tentang zikir. Sekarang Insya Allah kita akan membahas tentang sifat salatin Nabi saw. Yaitu tentang sifat salatnya Nabi saw. Sebab salat itu adalah tauqifiyah. Salat itu tauqifiyah artinya apa? Artinya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam masalah sholat, beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Masalah haji, ibu kepengen haji. Ada yang sudah haji? Ah, mudah-mudahan bisa dimudahkan ya. Kalau masalah haji, Nabi mengatakan khudu'ani manasikakum ambillah dariku manasik haji. Jadi ketika haji nggak boleh ngarang juga, sholat juga nggak boleh ngarang. Mungkin diantara ibu sekalian juga pernah melihat ada orang sholat, masya Allah setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, eh, Assalamualaikum warahmatullah. Pernah lihat bu? ada sholat? Sholat, masya Allah takbirnya aja, masya Allah butuh berapa kali takbir Allah enggak jadi pernah dengar gitu bu atau pernah melihat sholat nggak jadi jadi ini yang betul-betul kita bersama-sama bagaimana sih yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan nanti lewat ini kita bisa jelas oh nanti saya juga uh, jelaskan dengan gerakan saya nanti di akhir kalau ada pertanyaan khususnya seputar masalah sholat dulu masalah sholat ini penting Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi wa'mur ahlaka bis salati wastabil 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan kepada keluargamu untuk melakukan salat wastabil 'alaiha dan bersabarlah dalam perintah sholat. Kalau perintah sholat itu harus sabar. Sekali naik sholat, ah, satu kali belum naik jam berapa? Enggak maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muru auladakum bis salati wahum sab'i sini. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan sholat. Ketika mereka sudah umurnya berapa bu? Tujuh tahun. Tujuh tahun sudah mulai diperintah sholat. Kemudian kalau tujuh sholat ah, tujuh tahun belum juga melaksanakan sholat sudah nyampe sampai sepuluh tahun wadribu alaiha pukul anak suruh pukul tapi mukulnya bukan pakai kayu dia terus pukul akhirnya masuk rumah sakit duit nggak punya patah tulang aduh ini tidak memahami konteks dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipukulnya seperti apa pukulan kata Nabi ya dijelaskan oleh eh, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud fadribu itu adalah ghairu beri pukulan yang tidak menyakitkan menyakitkan bisa sampai lecet nggak sampai seperti itu bahkan sampai keluar darah tidak ghairu mubarrih pukulan yang mendidik pakai sajadah misalnya sajadah kira-kira dari tadi belum eh, pakai sajadah doang terus ambil besi masalah ambil apa wah bukan seperti itu oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain juga disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamati salatuh. Pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan hamba salatuhu. Apanya, Bu? Salat. Fa in saluhat saluhat sairu amalin. Apabila salatnya itu bagus, maka semua amalnya juga bagus. Wa ida fasadat fasada sa'iru amalin, maka ketika amalnya itu fasid, rusak, maka rusaklah amal semua semuanya. Ketahuilah bahwa amalan tersebut itu apa? Sol, solat. Di solat masih kadang-kadang. Solatnya duhur, solat asarnya bolong maghrib solat isanya peti. ini nanti amal-amal yang lain juga mengawali daripada itu kita akan bersama-sama insyaallah pada sore hari ini membahas tentang sifat salat Nabi di depan saya ada kitab yang namanya kitab Buluhul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani saya baca dalam sarah yang dikarang oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam dan juga ada juga sifat salat Nabi oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, kalau bisa juga ibu punya di rumah, kalau bisa anak-anak belikan sifat salat Nabi. Gimana sih? Masya Allah, ibu kalau anak ranking satu mau apa? Mau HP, HP Samsung saya beli. Tapi giliran beli buku yang harganya cuma uh, dulu saya beli belas ribu zaman dulu sekali atau sekurangnya yang nggak sampai 50 sifat salat Nabi oleh Syekh Nasiruddin Al Albani. Masya insya Allah ini pekal untuk akhirat. Kalau akhiratnya bagus, Allah bagus. Gitu ya. Ini mengawali daripada salat. Tapi kalau darulloh ini masih gangguan ya. <laughs> Jadi belum bisa jalan. Kabelnya atau apa nih? benar nah, gitu. tapi tidak mengapa sambil itu kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim bab fi sifatis salat Imam Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Buluhul Maram membuat bab namanya bab sifatu atau bab fi sifatis salat Bab yang menerangkan tentang sifat salat Nabi. Yang pertama beliau menyebutkan hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبه الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا كالأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها واللفظ أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وهذا اللفظ الذي ساقه هنا للبخاري رحمه الله dari Abi Hurairah radhiyallahu عنه anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda mukhatiban lil musii salati ini ditunjukkan kepada orang yang salatnya jelek salatnya apa bu? jelek ada salat itu salatnya cepat sekali ya wa huwa Khalid ibn Rafi Kata Imam Sunani dijelaskan bahwasanya orang yang sholatnya jelek pada waktu itu namanya adalah Khalid bin Rafi. Khalid bin Rafi. Beliau mengatakan ida kumta ila salati fasbihil wudu. Maka ketika engkau berdiri untuk sholat fasbihil wudu. Maka sempurnakanlah wudu. Jadi sebelum kita masuk sholat, yang pertama harus diperhatikan apa bu? Masalah wudhu, masalah toharoh. Ya, ada orang kadang-kadang wudhu cuma cik cik cik cik cik, ada bu? Atau masuk anu kaki cuma di kayak gini doang diputar-putar gak dibasuh. Beda antara diusap dengan dibasuh. Maka ini kadang-kadang makanya ada orang disiksa di alam kuburnya itu bukan karena apa-apa. Ya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang-orang yang wudunya cepat-cepat. Langsung disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan keras para sahabat, para sahabat, "Wailun ya celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu biasanya wudu tumitnya masih apa bu masih kering walaupun keringnya cuma segede logam segede duit itu wailulil aqabi nar celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air tapi Nabi saw panggil celaka bagi orang yang sholat Kemudian sebelum sholat budunya itu asar. Budunya itu asar. Idza qumta ila salat fa asbihil wudu, maka ketika engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu. Taqaddama anna isbahul wudu itmamuhu, bahwasanya yang disebut dengan isbahul wudu di sini diterangkan adalah itmamuhu menyempurnakan wudu. Jadi pertama tuh wudu dulu kadang-kadang oh, masya Allah saya pernah mendapati masya Allah ada orang sudah kentut sholat saja kentut sholat saja maka ini adalah menyalahi daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, al qiblah fakabir. Kemudian menghadaplah ke kiblat fakabir. Ini orang Kadang-kadang ya kalau kita biasanya berkunjung ke suatu tempat itu nanti kita biasanya arah kiblatnya itu suka nggak jelas. Pertama kali saya ke Bogor, Allah saya mengetahui bahwasannya sebelah barat itu sebelah kanan. Perasaan saya saja. Tapi lama kelamaan oh akhirnya terbitnya matahari itu dari sebelah ini. Ya tahu. Nah, ini harus menghadap ke kiblat. Jadi pertama kalau ada orang sholat itu harus menghadap ke kiblat, nggak boleh ke khair kiblat. Maka sampai dijelaskan dalam sebuah kitab juga seperti itu ketika kita lagi sholat kemudian ada yang mengingatkan maka boleh juga kita bergeser ketika itu ya contohnya misalnya saya lagi sholat saya menduga bahwasanya kiblatnya itu sebelah sebelah sini tiba-tiba ingat apa yang mengingatkan kiblatnya boleh di situ saya boleh langsung bahkan nggak usah sholatnya dalam sebuah riwayat sebutkan la tadun salatuhu salatnya tidak batal karena tidak menghadap kiblat jadi kita langsung diri untuk menghadap kiblat jadi syaratnya adalah harus menghadap ke kiblat fakabir kemudian apa takbir ya maka kalimat takbir ini yang disebut dengan kalimat takbiratul ihram. Ini cuma dengan menggunakan lafaz Allahu Akbar. Nggak boleh dengan lafaz yang lain. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa Apalagi diterjemahkan pakai bahasa Sunda Allah anu gede. Solatnya jelas sudah tidak sah. Ya. Kalau bahasa Jawa Allah moho agung Allah itu sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Makanya ada dulu sholat semuanya diterjemahkan. Itu sama sekali tidak benar, tidak mengikuti petunjuk daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh sholat itu diterjemahkan. Itu harus menggunakan bahasa yang sudah ditentukan. Gak boleh Allahu Akbar ini diganti dengan zikir-zikir yang lain seperti subhanallah seperti la ilaha illallah la yajus. tidak boleh harus dengan menggunakan lafad tak takbir yaitu Allahu akbar Thumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Fihi annahu la yajibu du'a al-istiftah di situ disebutkan bahwasanya membaca so, membaca doa iftitah itu tidak wajib. Fihi dalam hadis ini annahu la yajibu du'a al-istiftah idla la amarah bihi. Sebab kalau seandainya wajib, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih perintah. Nah, tadi kita sudah bahas kalau mau sholat yang harus diperhatikan apa? suci masalah toharoh. Wajib bagi seorang muslim jika akan melaksanakan sholat hendaknya dalam keadaan tohir atau suci dari hadas besar atau junub, haid atau nifas. Jadi termasuk hadas besar itu junub, haid, nifas. Hadas kecil keluarnya sesuatu dari duang dua lubang yaitu kubul dan dubur. Nah, cara membersihkannya kalau hadas besar terangkat dengan mandi, nggak boleh cukup dengan wudhu. Ada yang sayang, sayang masalah memahami fikihnya gimana ya? Ada orang mandi junub di dicicil. Masya Allah ada orang mandi junub misalnya karena malu sama mertua ya. Jam 2 bangun yang dibasuh kepalanya dulu. <laughs> ada anak itu dia <laughs> Na'udzubillah wal billah. Saya pernah ngaji Masya Allah itu ada orang mandi junub tuh dicicil. Nah malu sama mertuanya tuh gimana ya jam 2 basuh dulu kepala rambutnya. Nanti menjelang subuh baru ini. Ini dikiranya Masya Allah ini kok masih kering ya berarti enggak. Itu Malu itu tidak boleh. Mandi junub dicicil. Ya. Jadi tidak boleh kalau masalah masalah mandi junub dia kena junub langsung butuh tuh sholat nggak boleh jangan sampai kena junub maksudnya cuma butuh doang ah malas lah di Bogor mati is <laughs> akhirnya nggak nggak nggak nggak nggak mandi cuma but wudhu sholatnya tidak sahih sholatnya tidak sah makanya masya Allah anak-anak muda sekarang harus belajar juga masalah junub gimana sih junub mandi junub gimana nifas gimana istihadoh kayak apa, ini darah haid apa apa harus belajar. Ya. Jadi yang namanya hadas besar itu bisa terangkat hanya dengan apa, Bu? Mandi, sedangkan hadas kecil cukup dengan wudhu. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam berwudhu dan mengikuti cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Ada yang wudhu cuma kayak kita tadi kayak ini ya, Cibik, cubik Itu, ini juga nggak sampai siku, cuma asal saja ini tidak mengikuti wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu cuma di masalah ya sendalnya cuma kayak gini doang kayak gini doang kayak gini doang ya tidak sampai di basuh lanjut nah saya tertinggal nanti ini masalah ini kalau sholat Ibu-ibu juga harus perhatikan harus memakai sutra. Sutra itu apa Pak Ustaz? Lanjut. Disyariatkan bagi orang yang sholat mengambil sutra pembatas sholat dan diletakkan di hadapannya jika sebagai imam atau munfarid atau sholat sendiri. Jadi kalau sholat itu yang dituntutkan oleh Nabi ada syariat bagi orang yang hendak sholat untuk mengambil sutroh Sutroh itu apa? Sutroh itu pembatas. Sholat dan diletakkan di hadapannya jika sebagai imam. Atau munfarid, sholat sendiri. Jadi sutroh itu pembatas. Lanjut. Tuh sutroh itu, itu. Sutroh itu yang di tengah-tengah itu. Ada tulisannya sutroh. Itu namanya sutroh. Kalau ada orang sholat itu kok nggak pakai sutroh itu bisa bolak balik lewat. Makanya kalau sudah bikin sutroh itu tanda yang merah tulisannya merah tidak boleh lewat di situ. Jadi kalau ada orang sholat itu banyak sekali kita dapati di masyarakat bahkan di masjid-masjid gede yang masjid-masjid agung seperti di Bogor, masya ada orang sholat lewat ini memang saja. Padahal disebut, disebutkan dalam sebuah hadis dia duduk itu lebih baik selama 40. Selama 40. Tapi rawi hadis ini lupa apa nih 40 nya itu 40 hari, 40 malam, apa 40 tahun, lupa 40 bulan pun Tapi apa? Dijelaskan oleh ulama bahwasanya ini adalah larangan yang sangat keras bagi orang yang lewat di depan orang yang Nah, sholat nggak boleh kalau ada lagi orang sholat nggak boleh lewat ya dia iya, ada orang sholat bisa lewat maka tuntunannya adalah apa ketika ada orang yang sholat kemudian sudah menaruh sutro maka hendaknya orang yang sholat itu menghalonya atau melarangnya tapi jangan sampai itu juga kadang-kadang orang nggak paham juga ada kayak gini kirain kayak minta tadi ya kayak gini malah disalah. Eh, itu tidak tidak sahih makanya mungkin Ustaz bisa minta contoh sini ya berdiri dan contoh buat contoh saja di sana misalnya saya lagi sholat lagi lagi sholat kok ada orang nengok lagi lagi Boom ya itu tidak tidak boleh maka dalam sebuah hadis disebutkan kalau tetap itu faktulhu maka bunuhlah dia fainahu syaitan maka itu adalah setan kamu mau bunuh uh, tidak boleh tapi cuma lewat lagi lewat lagi ada orang kayak gini dia minta sanin jadi kita sanin bukan jelas bu jelas jadi kalau ada orang sholat itu menghalangi. Kalau lewat nggak boleh. Dua kali dia menghalangi. Insya Allah kalau sudah satu kali dua kali sudah paham. Kalau sampai tiga kali nggak paham itu utama. <laughs> ya. Kalau lewat di depannya boleh nggak? Boleh nggak bu? Boleh lewat di sini itu di depan. Maksudnya kalau misalnya juga. Terus juga Misalnya kita sholat juga, kita setelahnya pakai orang. setelahnya pakai orang. Ada setelah sholat lagi dikit, saya sholat di belakangnya, Allahu Akbar. Kemudian orang yang lagi dikit ini pergi. Maka kita juga disunahkan untuk mendekat dari sud. Bahkan langsung langsung bisa? Tidak karena ini untuk masalah sholat mendekat kepada sutra mendekat ke sutra mendekat ke jadi kalau misalnya ada orang nih saya sutrohnya sutroh itu artinya apa bu pembat kalau pembatasnya pakai orang orangnya pergi kita disunahkan untuk mendekat ke sutra jelas atau bisa mungkin pakai tas itu ada dalam uh, saya oleh Sabik itu cukup dengan garis walin hadalah sesahihan ini tidak boleh sutroh itu cuma pakai garis saya pakai garis ini saya coret itu saya ada lesa sahihan ini tidak benar jelas bu lanjut menghadap ke kiblat dan niat. Ya, lanjut. Menghadapkan seluruh badan ke kiblat dan niat. Jadi seluruh badan juga harus menghadap ke Gak boleh kayak gini ya. Tapi harus kiblat lurus dan niat nah, niat niat dalam sholat itu juga jangan keras-keras orang Indonesia biasanya masalah ngaji masalah niat itu nggak cukup nggak paham-paham masalah ini. masa Allah itu disusahkan udah sendiri ya niat sholat jenazah ada sendiri sholat kosor ada sendiri jamak kosor ada sendiri ribet padahal cukup kita mau sholat Allahu Akbar niat dan cukup niat itu terletak di dalam hati nggak usah diuj sholat masya usol usol Allah Allah ada ada di kalian sesuai ada yang masuk pakai usol keras usolinya kencang nggak pakai usol Usolinya di hati aja. Saya niat sholat, sholatnya di mana? Di hati. Usolinya di sini. Gak usah. usol. Nah, Nah, adalah selesai. Ya. Dengan hati untuk mengerjakan sholat yang digendang. Kita pengen sholat dulu, udah ngomong aja di hati. Hati bisa ngomong. Saya lihat sholat dulu, sekian rokaat, munfarid, udah sebutkan dalam hati. Gak bukan tusalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman ada'an dosa. Jelas? Lanjut. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Allahu Akbar fokus ke tempat sujud. Jangan sampai salah. <laughs> Ini ya. Aduh ada ini kusen berapa ya oh bangunannya kayak uang bangun ya ada ya nggak boleh juga sholat itu modelnya model ini pandangan mata itu kemana bu tempat sujud pandangan mata diarahkan ke tempat sujud nggak boleh atau juga nggak boleh merem sholat merem saking khususnya merem nggak boleh juga memejamkan mata nggak boleh tidak boleh mengucapkan biasa saja ini hadisnya menghadap kiblat satu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim niat juga muttafaqun alaih Bukhari Muslim pada mata diarahkan ke tempat sujud itu ada dalam hadis yang datang oleh Baihaqi dan al haki lanjut takbiratul ihram. lanjut. Takbiratul ihram ya. Takabir. Takabir itu tadi ya. Harus pakai Allahu Akbar, nggak boleh pakai yang yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lanjut. Mengangkat kedua tangannya dan merapatkan jari-jarinya ke arah kiblat. Set apa? Kiblat tentang bahu. Apa itu? Ke arah kiblat sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi takbir itu boleh dengan dua cara, sebahu atau pas dengan telinga. Allahu Akbar sebahu ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar setelinga ya, telinga. Tangannya apa? Tangannya takut nggak boleh Allah iya. ini nggak boleh Allah Akbar aku mau sholat saking semangatnya sholat oh ya ini juga lejus nggak boleh ya sholat masalah ada orang yang sholat kalau kadang-kadang saya pergi ke Bogor masjid Raya masalah sholat tangan pada sholat Allah atau Allah setelinga masalah takbir Nabi dahulu mengeraskan suaranya ketika takbir hingga orang yang di belakangnya dapat mendengar. Beliau sesekali mengangkat tangannya bersama dengan ucapan takbir sesekali setelah ucapan takbir dan sesekali sebelumnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika takbir ini hendaknya suaranya dikeras keraskan sampai ya orang yang di belakangnya itu dapat mendengar. Allahu Akbar. Beliau sesekali mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbirnya itu bareng. Jadi dengan gerakan dengan ucapan itu sama, sama berarti Allahu Akbar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sesekali setelah ucapan takbir. Berarti gimana? Ses apa sesekali setelah ucapan takbir berarti Allahu Akbar baru dan sesekali sebelumnya sudah ini dulu baru Allahu Akbar jelas bu ada berapa cara tiga tiga ya tiga cara yang pertama apa bareng-bareng Allahu Akbar. Sesekali dengan ucapan takbir, ya, setelah ucapan takbir. Allahu Akbar. Sebelumnya, ya, dan sesekali sebelumnya. Allahu Akbar. Jelas? Itu tiga-tiganya boleh diamalkan. Tiga-tiganya boleh diamalkan. Lanjut. Makmum juga mengucapkan takbir. Makmum juga mengucapkan